sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang kita baca dari kitab At-Tamassuk bis Sunnah fil Aqaid wal Ahkam yang ditulis oleh Ad-Duktur Muhammad Diaur Rahman Al-A'zami sebagai tambahan dari fawaid atau faedah yang berkaitan dari apa yang pernah kita bahas dari kitab Manzilatus Sunnah fil Islam yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah telah kita ketahui bersama dari apa yang telah kita bahas sebelumnya dan sekali lagi kita mengulangi bahwasanya sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berisi keterangan-keterangan dan tafsir Al-Quran karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ditugaskan untuk menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Ikhwani bidin, rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan atau Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Qur'an kepada rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bertugas menjelaskan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut Kemudian disampaikan kepada para sahabat beliau alaihi kepada sahabat beliau ridwanullah taala alaihim ajmain. Maka demikianlah generasi demi generasi tersampaikan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka demikianlah kedudukan para sahabat yang mereka menempati kedudukan yang sangat mulia di dalam Islam yang tidak boleh seorang kemudian menjatuhkan kredibilitas para sahabat atau mencela para sahabat. Maka sebagai salah satu celah yang dipakai oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam adalah dengan cara mengkritisi, menjelek-jelekkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka menjelek-jelekkan atau mengkritisi para sahabat? Karena inilah mantai, mata rantai ilmu yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian tersampaikan kepada umatnya melalui para sahabat. Ketika para sahabat telah dijatuhkan, telah dicela, telah dicerca, maka kepercayaan umat Islam kepada para sahabat akan luntur, sehingga mereka pun akan ragu. Siapa yang menjadi perantara antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan umatnya, sehingga ketika mereka telah jatuh kepercayaan mereka kepada para sahabat yang sebenarnya para sahabat adalah manusia-manusia yang utama, akhirnya mereka pun ragu terhadap keislaman atau ragu terhadap Islam yang telah dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka janganlah kita tertipu dengan musuh-musuh Islam walaupun mereka mengaku diri mereka sebagai kaum muslimin tetapi hakikatnya mereka adalah benci terhadap Islam yaitu mereka yang mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan kemudian perlu kita sebutkan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan firman Allah subhanahu wa taala yang sering kita mendengarnya terkait dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menafikan keimanan bagi siapa orang-orang yang tidak mau berpegang dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penafian iman ini adalah bukan sesuatu yang sepele. Bahwasanya manusia-manusia tidak dianggap beriman sampai mereka menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang ayat ini sering kita mendengarnya, yang terus kita ulang agar kita benar-benar memahami dan mengetahui apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dan tidaklah demi Rabbmu Tidaklah mereka dianggap sebagai orang-orang yang beriman Sampai mereka menjadikan dirimu Wahai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim Sebagai pemutus dalam perkara Dalam urusan Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri-diri mereka rasa berat Dari apa yang telah kamu putuskan Wahai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan mereka menerima Dengan sepenuh ketundukan Mereka tunduk dan patuh kepada apa yang telah diputuskan oleh rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh ketundukan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini atau berkaitan dengan ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mentafsirkan atau menyebutkan dalam tafsirnya ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ini ayat 65. Beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya airuddul husumat wal jahalat ila kitabillahi wa sunnati rasulih fatahakam ilaihima fima syajara bainakum kata beliau kata Imam Ibnu Katsir maknanya adalah kembalikanlah berbagai perdebatan-perdebatan, berbagai perselisian-perselisian yang terjadi di antara manusia dan perkara-perkara yang tidak diketahui di antara manusia kepada apa? Ila kitabillahi wa sunnati rasulihi Kepada kitabullah, kepada Al-Qur'an dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fatahakamu ilaihima sampai mereka kemudian menjadikan hukum Ya, kemudian mereka berhukum kepada Al-Qur'an dan sunnah tersebut. Fima syajara bainahum atas apa-apa yang diperselisihkan di antara mereka atau atas apa-apa yang diperselisihkan di antara kalian. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yang mananya adalah bahwasanya apabila kalian mengaku mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka jadikanlah apa-apa yang diperselisihkan di antara kalian tersebut kembalikan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kembalikan kepada hawa nafsu. Jangan kepada kembal, jangan kembalikan kepada akal manusia yang terbatas. Tetapi kembalikan bagaimana Allah dan Rasulnya menetapkan. Jangan dengan kembalikan kepada perasaan-perasaan yang ada pada diri manusia ya. Karena sesungguhnya apabila dikembalikan kepada Al-Qur'an was sunnah maka urusan itu semuanya akan terpecahkan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir beliau melanjutkan fadalla ala anna man la yatahakam fi mahallin niza' ilal kitabi was sunnah wa la yarji ilaihima fi dhalika falaysa mu'minan billahi wala bil yaumil akhir. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya yaitu penyebutan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir kalau seandainya kalian memang benar-benar mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir ya maka kembalikan itu semuanya kepada Al-Qur'an was sunnah maka barang siapa kata beliau maka ayat ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang tidak berhukum ketika dalam keadaan adanya berbagai perselisihan atau adanya perdebatan di antara manusia kemudian tidak dikembalikan kepada bimbingan Al-Qur'an was sunnah wala yarji ilaihi dan dia tidak kembali kepada keduanya fi dzalika dalam perkara tersebut falaisa mu'minan billahi wala bil yaumil akhir maka dia tidak dianggap sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Subhanallah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat awal ayat disebutkan fala wa rabbika la yu'minun. Maka tidaklah demi Rabbmu, tidaklah mereka dianggap orang-orang yang beriman. Sungguh sangat mengerikan. Ya. Sampai kapan? Sampai mereka menjadikan mengembalikan dari apa-apa yang diperselisihkan di antara mereka tersebut kepada hukum apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Rasulullah sebagai hakim di dalam pemutus perkara yang diperselisihkan di antara manusia. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah inilah hakikat persatuan. Persatuan kaum muslimin yang dibangun di atas Al-Qur'an was sunnah. Bukan persatuan di atas berbagai pemikiran. Bukan persatuan di atas berbagai fikrah Bukan persatuan dibangun di atas berbagai keyakinan, tetapi persatuan yang hakiki, persatuan yang diridhai oleh Allah adalah persatuan yang dibangun di atas bimbingan Al-Qur'an was sunnah, persatuan di atas al-haq. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh para ulama terkait dengan kedudukan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak sepantasnya seorang Muslim, seorang mukmin, ketika dia bermuamalah atau berinteraksi dengan sunnah Nabi, kemudian dia benturkan dengan Al-Quran. Karena pada hakikatnya Al-Quran was sunnah tidaklah akan bertentangan satu dengan yang lainnya. Kalau seandainya sunnah Rasul itu bukan bagian dari wahyu atau bukan dari sisi Allah, maka niscaya akan terjadi berbagai perselisihan atau adanya kontradiksi. Tetapi karena sunnah itu adalah juga bagian dari wahyu Allah, karena sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berbicara tidaklah dari hawa nafsu, tetapi dari wahyu. Sebagaimana dalam surat An-Najm yang sering kita ulang, Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berbicara dari hawa nafsu. Tidak lain apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau tetapkan, apa yang beliau perbuat itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan dalam suatu kisah yang di sini menunjukkan Sekali lagi bahwa tidak boleh sebantasnya seorang kemudian membenturkan antara Al-Qur'an dan sunnah. Disebutkan oleh beliau Asyikh Diyaur Rahman Al-A'zami Beliau mengatakan rawat dari mi an Sa'ad bin Jubair anna wahaddatha yauman disebutkan oleh al-Imam Ad-Darimi diriwayatkan oleh al-Imam Ad-Darimi dari Sa'ad bin Jubair Anahu haddatha yauman bihadithin 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau Sa'ad bin Jubair Nah, Sa'id bin Jubair, ya Sa'ad. Nah, Sa'id bin Jubair beliau menyampaikan sebuah hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian ada seorang laki-laki mengatakan, fakala rajulun fi kitabillahi ma yukhalifu hadha." Kemudian ada seorang laki-laki mengatakan kepada Said bin Jubair dia mengatakan fi kitabillahi ma yukhalifu hada yaitu ketika itu ya Said bin Jubair mengatakan dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam tetapi laki-laki ini mengatakan bahwa bahwasanya Al-Qur'an menyelisih hal ini aku mendapati dalam Al-Qur'an hal yang berbeda dengan apa yang kamu sebutkan tersebut. Maka beliau kemudian menjawab qala ala urani uhadditsuka an Rasulillah. Tidakkah kamu melihat diriku? Aku sekarang ini sedang menyampaikan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'ridu wa tu'arridu fihi bi kitabillah. Kemudian kamu akhirnya membenturkan hadis tersebut dengan Al-Qur'an karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lama bi kitabillahi minka dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling tahu tentang kitabullah, tentang Al-Qur'an. Maka tidaklah mungkin Rasulullah menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Sehingga tidak pantas seorang muslim, seorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya mengatakan, "Wah, oh, ini bertentangan antara Al-Qur'an dan sunnah ini." Antara Al-Quran ini, ayat ini dengan hadis ini bertentangan. Sehingga kita kedepankan Al-Quran. lah tidak sama sekali. Karena sesungguhnya hakikatnya satu dengan yang lainnya saling berkaitan. As-sunnah tufassirul Quran. Dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menafsirkan Al-Quran. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan. Demikian juga di antara yang menunjukkan bahwa kita dituntut untuk mengikuti bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang hakikatnya apa yang disampaikan oleh beliau adalah perintah dari Allah hakikatnya. Apa yang dilarang oleh Rasul hakikatnya adalah apa yang dilarang oleh Allah. Jadi jangan mengira, loh ini kok Rasul melarang di dalam Al-Quran tidak ada. Ya berarti kita kedepankan Al-Quran tidak, tidak demikian. Disebutkan di dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Rawa 'anil Mutallab ibni Hintab annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi illa wa qad amartukum bih." Tidaklah aku tinggalkan sesuatu pun dari apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kalian kecuali aku telah menyebutkan perintah tersebut atau aku telah memerintahkannya. Tidaklah aku tinggalkan sesuatu dari perintah Allah kecuali aku telah memerintahkan hal tersebut. Jadi tidak ada yang luput dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang disembunyikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menganggap bahwasanya Nabi telah menyembunyikan risalah. Ada yang masih belum disampaikan oleh Rasul. Ya, tidak. Semuanya beliau telah menyampaikan. Karena beliau adalah orang yang amanah dalam masalah risalah ini. Ya. Dan sesungguhnya beliau tidaklah menyembunyikan ilmu. Nah, karena sesungguhnya beliaulah yang bersabda Man katama ilman aljamahullahu yaumal qiyamah jamin minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka sungguh Allah akan menjadi, memberikan kepadanya belenggu dari belenggu dari api neraka kelak. Nauzubillah maka tidaklah mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menyampaikan atau menyembunyikan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mubalik min Allah yang beliau adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya. Kemudian beliau melanjutkan wala taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa waqad nahaitukum anhu dan tidaklah aku tinggalkan sesuatu dari apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian kecuali aku pun telah melarangnya. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam pun telah menyampaikan apa yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan larangan tersebut dalam sunnah, dalam hadis jangan kemudian kita mengatakan loh dalam Al-Qur'an tidak ada. Loh di dalam ayat Al-Quran kita dapatkan larangan tersebut Ya Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Ada sebuah kisah yang pernah kita sampaikan Yang mungkin kita baca sekali lagi Tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud Disebutkan di sini Warawa Abdul Razak fi musannafih Diriwatkan oleh Al-Imam Abdul Razak dalam musannafnya Qala ahbarani Thauri an Mansur an Ibrahim an Alqamah telah menghabarkan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri dari Mansur, dari Ibrahim, dari Alqamah, qala qala Abdullah bin Mas'ud. Berkata, berkata Abdullah Ibnu Mas'ud, la'anallahu al-washimat wal mutawashimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyirat khalqallah. Allah melaknat kata beliau kata Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Allah telah melaknat orang-orang yang mentato tubuhnya dan orang yang meminta untuk ditatokan pada tubuhnya dan orang-orang yang menyambung rambutnya ya orang-orang yang menyambung nah rambutnya dan orang-orang yang berusaha merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya apa yang dimaksud merubah-rubah ciptaan Allah ya Allah telah memberikan kepadanya ya bentuk yang baik ya tetapi dia masih tidak bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kepadanya alis, malah sekarang ya, sekarang lagi ngetren ya, bukan hanya sekarang ya, khususnya kaum wanita ya. Tidak bersyukur diberikan alis. Malah alisnya pada dikerok, masuk salon, dihilangi alis-alis mereka. Nah, Allahul musta'an. Maka yang sebenarnya tidak tidak termasuk dari uh, bukan termasuk perkara yang sepele, bahkan adalah perkara yang besar. Ya. Kecuali kalau di sana ada perkara-perkara yang memang terkait dengan masalah ya darurat, adanya aib, ya adanya nam luka, ya harus mengharuskan untuk dihilangkan sesuatu dari bagian tubuh atau nam yang ada pada seorang hamba. Ya. Kalau itu terkait dengan penyakit atau yang lainnya, atau memang perkara tersebut disunahkan untuk kemudian menghilangkan dari tubuh manusia seperti adalah seperti sunnah Rasulullah SAW nadful id ya dalam sunanul fitrah sunnah sunnah fitrah yaitu mencabut bulu ketiak ya atau me, nah, menipiskan atau mencukur kumis ya nah maka ini adalah termasuk dari sunnah sunnah fitrah nah adapun yang disuruh untuk membiarkan maka disunahkan untuk dibiarkan ya diperintah untuk dibiarkan nah seperti adalah lihyah nah, jenggot maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kosus syawarib wa ahful liha nah wa afu al liha nah yaitu tipiskanlah atau guntinglah potonglah kumis dan biarkanlah jenggot-jenggot kalian nah atau yang disuruh untuk mem, me, mencukur yang lainnya seperti adalah halqul anah ya yaitu me, mencukur atau mengerak yaitu bulu kemaluan. Ya, ini adalah termasuk bagian dari sunnah. Termasuk bagian dari sunnah. Adapun perkara-perkara yang di sana sudah ditetapkan adanya itu adalah perkara yang wajar ada pada tubuh seorang hamba atau pada jasad seorang hamba, maka tidak boleh kemudian seorang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian fabalagha dzalika imra'atun min Bani Asad. Kemudian Hal yang seperti ini sampai kepada seorang wanita dari kalangan Bani Asad. Yuqalu umu yakub yang disebut dengan umu yakub. Kisah ini pernah kita baca tetapi tidak selengkap ini. Ya. Wanita tersebut bernama umu yakub atau dinamakan dengan dikunyahnya adalah umu yakub. Faqalat, kemudian dia mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Aba Abdullah, Balagani annaka la'anta kaita wa kaita. Telah sampai kepadaku wahai Abdullah bin Mas'ud bahwasanya kamu telah melaknat yang seperti ini dan seperti itu. Yaitu melaknat apa yang telah disebutkan tadi. Orang yang mentato tubuhnya, orang yang meminta ditato tubuhnya, orang yang menyambung rambut dan orang yang merubah-rubah ciptaan Allah. Fakala kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Wa mali la'an al man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Mengapa aku tidak kata beliau kata Abdullah bin Mas'ud tidaklah aku melaknat kecuali apa yang memang sudah dilaknat oleh Rasul sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengajari bahwasanya ini adalah sabda Rasul bukan dari diri beliau ini adalah sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan tadi adalah sabda Rasul kemudian wanita tersebut mengatakan Qalat inni la aqra'u ma baina nam al-wahyaini fama ajiduhu. Kemudian wanita tersebut mengatakan sungguh aku telah membolak-balik Al-Qur'an. Ternyata aku tidak mendapatkan apa yang kamu katakan tadi. Dia mengatakan aku telah membolak-balik Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Tidak aku dapatkan larangan tersebut atau tidak aku dapatkan tentang laknat tadi kepada orang-orang yang mentato tubuhnya atau meminta untuk ditato tubuhnya atau yang menyambung rambutnya ya menyambung rambut itu ya seperti maaf maaf saja seperti disanggul ya atau mungkin disambung disambung dengan rambut palsu dengan wig dan yang semisalnya itu adalah bagian yang disebutkan dalam larangan di sini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kata Abdullah bin Mas'ud in kunti qari'atan laqad wajadtih Sungguh wahai wanita, kalau seandainya kamu membaca dengan sebenarnya, kamu akan mendapatkan apa yang aku sebutkan tadi di dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau mengatakan amma qara'ti kaulahu ta'ala, tidaklah kamu membaca firman Allah taala wa ma atakumur rasulu fahuduh wa ma nahakum anhu fantahu dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan, "Tidakkah kamu membaca dalam Al-Qur'an?" bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma atakumur rasulu fahudhu dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah maka ambillah kerjakanlah wa ma nahakum anhu fantahu dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fantahu maka tinggalkanlah kemudian wanita tersebut mengatakan qalat bala iya aku baca ayat tersebut Qala fa innahu qad naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh wahai wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang tentang hal ini. Yaitu apa? Mengajari bahwasanya ini adalah larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hakikatnya itu telah diberikan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah sebagaimana dalam surat Al-Hasyr tadi. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kisah ini adalah menjadi perhatian bagi kita semuanya bahwasanya sungguh sebenarnya mengikuti atau mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali Ketika beliau menerangkan tentang hadis Al-Irbad ibn Sariyah yang mungkin sering kita sebutkan juga tentang masalah apa yang beliau sebutkan yaitu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Irbad ibn Sariyah yang beliau mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah. Usikum bisam'i wa ta'ah. Ausikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin yang ketaatan ini adalah di dalam perkara yang ma'ruf dan sesungguhnya seorang muslim tidak boleh kemudian berani mengang atau melepas ketaatan dari pemerintah kaum muslimin tidak boleh memberontak kepada mereka walaupun mereka berbuat zalim kepada rakyatnya sampai-sampai Rasul menyebutkan wa in darabu dhahrak wa akhadhu malak Walaupun mereka memukul punggung-punggung kalian, walaupun mereka mengambil harta kalian, berbuat zalim. Tasma' wa tuti. Mendengarlah dan taatlah. Sabar kita. Disuruh untuk apa? Untuk mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Nah, ini adalah bagian yang memang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam hadis al irbati bin Kemudian di sana ada sebuah Pernyataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi syahid dalam pembahasan ini, yang Rasul menyebutkan, fa'innahu maya isminkum ba'di, fasayarahtila fangkathira, Dan sesungguhnya orang-orang barang siapa yang hidup setelah meninggalku, setelah peninggalku tersebut, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Kemudian Rasulullah Wasallam menyebutkan solusi dari berbagai perselisihan, solusi dari berbagai ya perselisihan yang terjadi pada umat tersebut beliau mengatakan solusi agar mereka bersatu beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin maka wajib atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain dalam hadis ini kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam beliau mengatakan fihi amrun Indal iftiraq wal ikhtilaf bitamassuki bisunnati bisunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'dih. Di dalam hadis ini kata beliau kata Imam Ibn Rajab Al-Hanbali bahwasanya ada perintah dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam ketika terjadinya berbagai perselisihan perpecahan umat untuk agar mereka berpegang teguh kepada sunnah Rasul Sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa ar-rasyidin sunnah para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang mereka adalah para khalifah yang terbimbing dari umat ini. Wa sunnah tariqah al-masluk. Kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, bahwasanya sunnah itu yang dimaksud di sini adalah jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah di sini bukan maknanya sebagaimana di dalam masalah istilah usul fikih, ya yang ma'ruf yang telah kita ketahui adanya sunnah, ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang mubah. Ya. Yang kita bahas ini bukan pembahasan itu, walaupun memang itu ada dalam pembahasan fikih atau dalam pembahasan usul fikih. Tetapi sunnah yang dimaksud di sini adalah jalan yang ditempuh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencakup tentunya di sana perkataan Rasul, perbuatan beliau dan aplikasi yang langsung diterapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan persetujuannya sehingga mencakup perkara-perkara yang wajib maupun perkara-perkara yang sunnah. Sehingga sunnah itu adalah agama ini sendiri, agama Islam ini sendiri. Sehingga telah kita ketahui bagaimana para ulama ya ketika menyebutkan tentang sunnah sebagaimana Al-Imam Ahmad dalam usul Sunnah ya lil Imam Ahmad beliau mengatakan usul sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Bahwasanya usul sunnah, pokok-pokok sunnah di sisi kami, maksudnya apa sunnah di sini? Pokok-pokok dinul Islam. Pokok-pokok agama Islam adalah berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan apa yang telah dipegangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka kata beliau, was sunnatu hiya tariq al-masluk. Maka sunnah di sini adalah jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayashmulu dzalika at-tamassuk bima kana alaihi huwa. Maka mencakup di sini apa-apa yang dipegangi, apa-apa yang telah dipegang atau apa-apa yang telah diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhur rasyidun minal i'tiqadat dan apa-apa yang telah dipegangi oleh para khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbimbing yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat ridwanullah taala alaihi majmain yang mencakup perkara-perkara yang berkaitan minal tidak kawadat terkait dalam urusan-urusan akidah, urusan keyakinan. Jadi bukan mengatakan, "Oh ini kan sunnah." Berarti boleh dikerjakan, boleh tidak. Ya. Kalau di, tidak dikerjakan nggak berdosa, bukan demikian. Ya, tetapi maknanya sunnah di sini dalam pembahasan kita ini adalah as-sunnah di sini adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan ataupun persetujuan Nabi yang itu mencakup seluruh dari agama Islam ini. Ya, baik yang berkaitan dengan keyakinan, wal amali wal ak, wal akwal dan demikian juga yang berkaitan dengan amalan-amalan yang dikerjakan oleh manusia. Nah, maka kembalikan itu semuanya kepada apa yang telah dipegangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa hadhihi sunnah al-kamilah. Maka demikianlah ini adalah sunnah yang sempurna. Maka sunnah itu sendiri hakikatnya adalah dinul Islam ini sendiri. Maka oleh karena itu, nam para ulama memberikan uh, nam penyebutan terkait dengan golongan yang selamat dari umat Islam di dalam hadis iftirakul ummah ya, ketika menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya umatku terpecah akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, seluruhnya masuk ke dalam api neraka illa wahidah kecuali satu. Ya. Maka para ulama ketika menyebutkan ya hadis ini ya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kecuali satu kemudian ditanya oleh para sahabat manhum ya Rasulullah Siapa mereka ya Rasulullah? Rasul menyebutkan ma'ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atas agama tersebut pada hari ini. Sehingga mereka para ulama menyebutkan hum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka itulah yang golongan yang selamat tersebut adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa ahlus sunnah? Karena mereka manusia-manusia yang berpegang teguh kepada agama ini, berpegang teguh kepada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Dan mereka adalah ahlul jamaah, manusia-manusia yang berpegang teguh di atas persatuan, yang dibangun di atas al-haq, dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita dapatkan dalam sebuah riwayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya siapa yang selamat tersebut ya Rasul, mereka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab al jamaah mereka adalah al-jamaah. Ya. Jamaah di sini bukan berarti oh berarti yang selamat adalah jamaah fulan wal jamaah halan bukan. Tapi al-jamaah di sini yang pernah kita sampaikan adalah mereka yang bersatu di atas al-haq, bersatu di atas Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sendirian. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in wahdak. Bahwasanya jamaah itu adalah apa-apa yang mencocoki al-haq, mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Ya. Tidaklah jamaah kemudian berarti dia masuk suatu golongan atau komunitas yang kemudian dia berbaiat. Padahal baiat ini bukan bagian ya, bukan termasuk ya ketika belum adanya khalifah kaum muslimin yang mewakili seluruh kaum muslimin maka tidaklah kemudian disyariatkan bayat kepada suatu pemimpin dalam suatu kelompok tertentu. La, tidak. Dan bahkan bayat yang model seperti adalah bayat yang bid'ah. Bayat yang bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sumpah setia kepada seorang pemimpin dalam suatu kelompok atau organisasi. Maka yang sepertinya adalah tidak dicontohkan. Bahkan yang sepertinya adalah pengkotak-kotaan terhadap umat Islam. Yang kita dilarang untuk berpecah belah dalam agama kita. Tidak boleh kita berselisih dan berpecah belah wala takunu minal musyrikin dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrik minal ladina farraqu dinahum yang mereka telah memecah belah agama mereka wa kanu syi'an mereka menjadi berbagai kelompok-kelompok menjadi berbagai sekte-sekte kullu hizbin bima ladaihim farihun dan setiap kelompok mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya tersebut ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan kali ini kami mohon maaf Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan Dan insya Allah Apa yang kita bahas ini insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang Bi'inillahi ta'ala Dan kurang lebihnya kami mohon maaf Dan insya Allah Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini Dari apa yang kita bacakan Dari ayat dan hadis Nabi SAW Demikian juga keterangan para ulama Semoga bisa kita amalkan